Kedua, ia dihapuskan kesalahan-kesalahannya dengan cara apa? Dengan cara diberikan hidayah untuk beramal soleh. Ketiga, ia diampuni dosa-dosanya dengan cara diberi hidayah untuk bertobat dan istighfar. Sucilah jiwa orang ini dari kesalahan besar dan kecil. Dan kesalahan besar dan kecilnya itu akan sangat membantu dia di dalam meraih ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan ketika menerangkan masalah takwa. Dari sini kita melihat betapa pentingnya aspek takwa dimiliki oleh setiap pencari ilmu. Tinggal kita bertanya. Tadi kita sudah jelaskan manfaat takwa dan keharusan takwa dimiliki oleh setiap pencari ilmu. Sekarang timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan takwa? Kita sering mendengar, sering mengucapkan, mengetahui keutamaannya, tapi maknanya seringkali samar. Penjelasan takwa sangat banyak. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah dalam Kitabul Ilm halaman 58, beliau menjelaskan makna takwa. Kata beliau, makna takwa أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه Secara bahasa takwa Ini takwa secara umum Terlebih dahulu Belum takwa kepada Allah ini Bukan mana takwa kepada Allah Tapi masih menjelaskan takwa dengan arti yang mandiri berdiri sendiri. Takwa itu artinya seseorang menjadikan antara dirinya dan antara sesuatu yang ditakutinya sebagai pemelihara yang memelihara dia dari yang ditakutinya itu. Artinya, Takwa artinya sikap seseorang, sikap seseorang berupa menjadikan penghalang antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya. Ayaj'al al-'abdu bainahu wa ما يخافه yakhafahu wiqayatan tuqihi minhu. Jadi seseorang membuat benteng, penghalang antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya. Itu takwa. Lalu mana takwal abdi rabbahu arti seseorang takwa kepada Allah adalah ayaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa وقاية wiqayatan tuqihi min dhalik bi واجتناب ta'ati wa ma'asih. Takwa seseorang kepada Allah artinya orang itu menjadikan penghalang membikin penghalang, membuat penghalang, membuat benteng antara dirinya dengan kemurkaan Allah sebagai sesuatu yang sangat ditakutinya. Dia bikin benteng agar tidak terjerumus ke dalam hal yang paling ditakuti yaitu kemurkaan Allah. Sesuatu yang paling dia takuti kemurkaan Allah, azab Allah. Karena takut dirinya terjerumus ke dalam azab dan murka Allah, dia bikin benteng. Dia bikin penghalang. Apa penghalangnya? Dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya menjauhi hal yang dilarangnya. Itu penghalangnya. Dengan melakukan ketaatan menjauhi maksiat, dengan hal itu terhalangilah dia dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Makanya para ulama semacam Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan dalam salah satu uh, tafsir ayat ketika menerangkan ayat-ayat takwa beliau katakan takwa itu adalah imtisalu awamiri wajtinabu nawahi melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan kalau umpama ikhwan bisa sedikit ilmu sorak, sedikitlah, agak banyak sedikitlah, jangan terlalu sedikit Ilmu sorof itu yang menentukan kita bisa mencari kata dalam kamus, kamus bahasa Arab. Kita mencari satu kata dalam kamus, itu harus dikembalikan dulu kepada fi'il madhi. Umpamanya majlisun, apa arti mas, atau masjidun, apa arti masjid? Jangan dicari dalam huruf mim. Masjidun, oh awalnya huruf mim, dicari dalam huruf mim Sampai kapanpun nggak akan jumpa. Kita harus tahu dulu apa akar kata masjid fil madinya. Oh sajada. Sajada yasjudu sujudan fahuwa sajidun Wadhaka muslim. Terus masjid dan seterusnya. Nanti akan ketemu masjid atau majlis atau yang lain-lainnya. Dari sajada artinya sujud, di bawahnya terus lihat ada masjid nanti. Oh tempat sujud dari sajadah Takwa dicari dalam huruf apa? Oleh orang yang pengetahuan sorotnya sedikit juga sulit ketemunya. Dari kira-kira mencari huruf uh, apa kalimat takwa ini dari huruf apa? Takwa. Dari tak tak takwa gitu. Salah. Tidak akan jumpa sampai kapanpun. Takwa. Dari kowa Kowa, kemudian di, di apa ditambah huruf ta awalnya. Juga nggak akan jumpa. Dari apa nih kira-kira? Sebab dulu ketika saya pertama kali paham ilmu sorab mencari takwa, apa makna uh, harfiah dari takwa ini secara bahasa, mana, kamu apa nama makna terminologi atau etimologi? Etimologi. Mana yang terdapat dalam kamus. Apa takwa? Nggak jumpa tuh. Nggak jumpa. Atau ada satu mu'jam al al fahras li al-fadil Qur'an umpama. Kalau kita umpamanya mau mencari ayat Al-Qur'an, kita hafal ayatnya. Tapi nggak tahu surat apa, ayat berapa itu. Nah, dicari dalam al fahras li al-fadil Qur'an. Umpamanya Eh, tadi ya ayyuhalladzina amanu taq eh, amanu in tattaqullaha ya atau fala'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ini ayat apa surat berapa ayat berapa ayat apa surat apa ayat berapa nah, lihat aja takwa dalam mu'jamul fahrus li al-fadil Quran nanti ada oh ayat la'allakum tattaqun ini ada dalam surat anu ayat sekian ada berapa nanti tapi mencarinya takwa ini dari huruf apa ternyata dari huruf waqaf waqayah wiqayatan. Waqa itu artinya benteng tadi atau yang menyelamatkan. Penghalang. Oleh karena itulah maka ketika menjelaskan makna takwa, Syaikhul Utsaimin menyatakan takwa itu adalah benteng yang menghalangi antara seorang hamba dengan sesuatu yang ditakutinya, yaitu azab Allah. Apa penghalangnya? Taat dan menjauhi maksiat. Itu makna takwa. Kata Syalusaimin kadang-kadang takwa ini disandingkan dengan kata-kata bir. Seperti wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Bertolong menolonglah kalian, bekerja samalah kalian dalam bir dan takwa. Kadang-kadang tidak disandingkan dengan bir. Apa maknanya? Disebutkan oleh Syahlu Thaymin wa idha ufridat sarat syamilatan ta'ummu fi'lal awamir bin nawahi kalau takwa ini menyendiri tidak digabung dengan bir bir itu kebaikan ya maka takwa itu mencakup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan adapun kalau disambung dengan bir saral saral birru fi'lul awamir wa taqwa tarkun nawahi maka maknanya bir berarti melaksanakan perintah sedangkan takwa berarti menjauhi larangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjalah, bekerja samalah, tolong menolonglah kalian di atas bir. Di atas bir itu artinya dalam melaksanakan perintah Allah, silahkan kalian tolong menolong. Dalam membangun masjid, mengadakan dauro itu kan bir, melaksanakan perintah kan. Membangun madrasah, mengadakan kegiatan ibadah lain, bertolong. Juga bertolong menolong dalam Eh, di atas takwa, artinya di atas melarang atau menjauhi kemungkaran, umpamanya menggembur menggempur tempat perjudian, tempat prostitusi, tempat-tempat maksiat yang lainnya, kerjasamalah pula kalian. Itu alat takwa. Jadi kalau bir dengan takwa disandingkan dalam satu kalimat, disandingkan itu artinya apa, sih? Berangkai seperti tangan ten kan bersanding. Pengertian umum katanya itu mah. Ah. Disandingkan itu artinya dalam satu kalimat dua kata ini ada seperti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka maknanya bir itu artinya melaksanakan perintah sedangkan takwa artinya menjauhi larangan. Adapun kalau takwa berdiri sendiri dalam satu kalimat tidak disambung dengan bir, maknanya takwa ini mencakup ya melaksanakan perintah ya menjauhi larangan. Ini makna takwa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad saw. Ini bekal yang pertama ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mencari ilmu dan ingin meraih ilmu yang manfaat. Apa sifat pertama teh? Takwa. Apa takwa teh artinya? Benteng Benteng antara kita dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah benteng tersebut? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sifat kedua sekarang. <clears throat> Yang harus dimiliki oleh setiap talibul ilm. Nanti kualitas ketakuan ikhwan dan akhwat akan teruji di akhir daurah ini. Nanti akan diberi tes ujian. Siapa yang takwanya hebat, daya daya hafalnya pasti kuat dan jawabannya pasti 10 nilainya. Kalau yang jawab eh, nilainya 0 berarti nilainya 0. Kedua, al-musabarah wal istimrar ala talabil ilm. Kedua, sifat kedua al-musabarah. Al-musabarah itu ulet. Wal istimrar. Istimrar itu terus menerus, continue ala talabil ilm. Di dalam mencari ilmu. Ia ulet, ia continue. Tidak belang betong. Kayak orang yang ulang. Ular belang. Tidak kadang ngaji, kadang enggak atau umpamanya uh, ikut daurah seperti ini makannya selalu dengan gepuk gepuk gepuk tidurnya digemrong nyamuk selalu ya dingin lagi tidak ada selimut yang ngantuk ketika ngajinya akhirnya pulang kabur ini tidak ulet nih orang dijamin orang ini nggak akan jadi ulama kalau begitu terus kecuali kalau tobat Gimana bisa jadi ulama kalau dia belajar apa gampang bosan. Jadi harus ulet dan istimror terus menerus. Tidak hanya sekali-sekali, tidak belang betong tadi. Maka wajiblah bagi setiap pencari ilmu untuk mencurahkan seluruh kemampuan atau kesungguh-sungguhannya dalam mencari ilmu dan bersabar di atas yang demikian. Serta yang lebih penting selain bersabar adalah memelihara kesabaran itu. Kadang orang bersabar pada awalnya. Di tengah perjalanan, sabarnya ini luntur. Makanya ketika ada orang yang bicara, tuh sabar juga ada batasnya akhirnya. Itu salah omongan itu. Kalau sabar ada batasnya, setelah mencapai batas itu berarti nggak sabar lagi ya. Sabar itu mestinya tidak ada batasnya, terus sabar. Habis dia menghina saya terus-terusan, saya hajar aja. Itu bukan nggak sabar kalau dihina terus-terusan. Dia diam bukan sabar, kuulen namanya. <laughs> Apa ya? Sulit bahasa Indonesianya kuulen. Cipu. <laughs> Jadi harus menempatkan makna sabar pada tempat yang sebenarnya. Karena kata Syaikhul Utsaimin, fa innal ilma la yunalu birahatil jism. Ilmu ini tidak akan bisa diraih dengan santai, dengan rileks, birahatil jism. Seorang pencari ilmu harus menempuh berbagai cara dan jalan yang bisa menghantarkan dia kepada ilmu yang dicarinya selama caranya tidak bertentangan dengan syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, dia menelusuri jalan itu sekedar untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Nah ini nanti akan ketemu lagi gimana caranya kita meningkatkan kualitas iman agar kita rajin ibadah, agar kita bisa menjauhi maksiat. Caranya cari ilmu, keluar rumah untuk mencari ilmu. Apa dalilnya? Ini. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, dia menelusuri jalan itu sekedar untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Kata Syekh Utsaimin maksudnya kita tahu bahwa jalan menuju surga itu iman dan amal soleh. Surga tidak mungkin teraih atau tercapai tanpa iman, tanpa amal soleh. Kalau dengan iman dan amal soleh baru akan teraih. Itu jalan menuju surga, itu itu. Sehingga kata Rasul SAW Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah akan memudahkan bagi orang itu untuk memiliki keimanan yang mantap dan amal soleh yang berkualitas. Dengan cara diberi hidayah juga. Sebab adanya iman dan amal soleh itu tergantung hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan hidayah. Dengan hidayah itu dia beriman, dia beramal soleh dengan iman dan amal soleh itu mudah baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan salah satu cara untuk memperoleh hidayah Allah agar kita terdorong untuk punya keimanan yang mantap dan amal soleh keluar rumah mencari ilmu. Dan salah satu cara mencari ilmu dengan cara daurah seperti ini. Ketika salah seorang ulama sepanjang abad Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu oleh Ibnu Mas'ud disebut nikmat tarjumanul Quran, hebrul ummah. Orang yang paling hebat dalam menafsirkan Al-Quran. Sampai-sampai Ibnu Kasir menyatakan ketika Ibnu Abbas suatu saat berkhutbah di hadapan manusia. Di dalam khutbahnya dia membacakan salah satu surat. Thumma fassar tafsiran law sami'athu rumu awi turku la aslamu. Kemudian ibu Abbas menafsirkan ayat itu dengan satu penafsiran yang apabila penafsiran itu didengar oleh orang-orang Rumawi atau Turki pasti mereka akan masuk Islam. Saking gamblangnya penjelasan tafsir Ibnu Abbas itu. Para Romawi waktu itu agamanya Nasrani. Turki waktu itu agamanya masih Majusi. Tapi kalau mendengar penjelasan Ibnu Abbas ketika itu pasti mereka akan masuk Islam. Bagaimana Ibnu Abbas bisa sampai sekualitas itu? Ditanya oleh salah seorang muridnya, "Bima adraktal ilma?" Dengan cara bagaimana kamu memperoleh ilmu seperti itu. Kata Ibnu Abbas bilisanin saul wa qalbun uqul wa badanun ghairu muawil. Dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berpikir dan dengan badan yang tak pernah istirahat. Jadi ini menunjukkan Seluruh potensi tubuhnya itu bergerak. Dikerahkan untuk mencari ilmu. Lisannya selalu bertanya kepada orang yang lebih tahu. Apalagi ketika Rasul SAW masih hidup, sering bertanya beliau. Dengan hati yang selalu berpikir. Ini menunjukkan yang berpikir itu apa? Hati. Bukan ya akal. Akal itu adalah perpaduan hati dan otak. Dalam Al-Quran dikatakan lahum kulubun la yafqahuna biha. Atau dalam ayat lain lahum kulubun la yaqilu biha. Mereka mempunyai hati tapi hatinya itu tidak la yaqiluna biha. Tidak mereka gunakan untuk berfikir. Dalam ayat lain lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami. Ibnu Abbas menyatakan wakal bunuk Hati yang selalu berfikir dan badan yang tak pernah istirahat. Ini menunjukkan Ibnu Abbas meraih ilmu seperti itu dengan keuletan. Ulet al-musabarah wal istimrar fi talabil ilm. Ulet dan kontinu terus menerus Jangan dikira para ulama memperoleh ilmu atau para ustadz memperoleh ilmu sehingga bisa mengajar itu dengan relaks. Tapi dengan cucuran air mata, keringat. Bahkan di suatu kesempatan darah juga bercucuran untuk mencari ilmu itu. Dengan pergoa pengorbanan bukan hanya harta, bukan hanya apa namanya rasa perasaan, tapi juga jiwa, jiwa yang menyangkut menyangkut perasaan tadi, jauh dari keluarga, umpamanya ketika anak masih anak kecil disuruh mesantren di suatu tempat. Si anak pasti kangen ke ibunya, ke bapaknya, ke saudara-saudaranya, ke teman-teman bermainnya, kangen kepada suasana yang bahagia yang seringkali dia alami sehari-harinya. Sekarang dia harus belajar. Dalam suasana yang sama sekali tidak menyenangkan. Dalam lingkungan yang menurut dia asing begitu. Perasaannya korban. Tapi para ulama sejak kecil oleh ibunya memang oleh orang tuanya dibegitukan. Kamu ke sana, belajar. Saya menanggung biaya makan kamu. Korban perasaan. Korban juga pikiran. Ya harta ya otomatis ya segala macam. Tanpa keuletan, tanpa istimrar, mustahil orang itu menjadi ulama. Seperti itu. Bahkan Diriwayatkan pula tentang dua orang ulama besar. Imam guru dengan murid, dua imam madhab besar. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallah taala. Suatu saat Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad. Pertemuan dua ulama besar ini tentu saja menjadi perhatian manusia-manusia yang sangat lobak atau tamak terhadap ilmu. Ia ingin tahu pembicaraan kedua orang ulama besar ini. Ia juga ingin tahu ilmu apa amalnya, akhlaknya. Sebab yang namanya ulama zaman dahulu dan juga zaman sekarang yang namanya ulama itu tidak hanya tak tertandingi dalam masalah ilmu, sulit ditandingi kemampuan ilmunya, tapi juga sulit ditandingi kemampuan ibadah dan kemuliaan akhlaknya. Sehingga ikhtiram murid-murid kepada para ulama itu luar biasa karena memang bukan sekedar ilmunya yang tinggi tapi akhlaknya mulia, ibadahnya juga wah tak tertandingi oleh yang lain. Termasuk ulama-ulama zaman sekarang begitu. Kalau kita umpamanya melihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kenapa beliau menjadi panutan bagi murid-muridnya? Tidak hanya ilmu, akhlaknya, Hafalan Qur'annya, ibadahnya luar biasa. Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, dan yang lain lain Kalau kita membaca biografi mereka, aduh kita ini merasa kecil dibanding mereka. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bertemu. Dan Imam Syafi'i ini kemudian bermaksud menginap satu malam di rumah Imam Ahmad. Ba'da Isya Imam Ahmad menyajikan makan malam. Disediakan makanan-makanan terbaik bagi gurunya. Sebab Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Dan minuman. Ternyata apa yang terjadi, semua yang disajikan habis semuanya oleh Imam Syafi'i. Murid-muridnya kaget, murid-murid Imam Ahmad. Dibayangkan yang namanya ulama itu, dibayangkan makannya pakai tiga jari, sesuap dua suap sudah. Kata orang Selasau, ancin. Anjing itu makannya sedikit. Kenyataannya gembul bener. Habis semua yang disajikan. Gembul apa? Gembul itu. Hmm? Makannya gede. <laughs> makannya gede gembul. Semua yang disajikan habis. Maka murid-murid Imam Ahmad yakin kalau begitu Imam Ahmad gurunya ini, guru mereka lebih mulia dari Imam Syafi'i. Kemudian dilihat lagi malamnya. Diintip. Apa yang dilakukan oleh dua orang ulama besar? Imam Ahmad seperti biasa tidur, kemudian malamnya bangun untuk sholat tahajud. Seperti biasa. Imam Syafi'i begitu pulang, eh, begitu makan, kemudian pulang isya, tidak tidur. Diem aja termenung. Terus sampai subuh nggak sholat tahajud. Begitu subuh langsung ke masjid nggak wudhu dulu langsung salat subuh. Kata murid-murid Imam Ahmad yakin ini Imam Ahmad jauh lebih mulia dari Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Lalu murid-murid Imam Ahmad ini menceritakan kepada Imam Ahmad. Tapi apa yang terjadi kata Imam Ahmad? Wa imam Ahmad yusni alaihi inda ahli. Imam Ahmad ini memuji habis-habisan terhadap Imam Syafi'i sebagai orang alim, orang yang wara, orang yang zahid dan seterusnya. Lalu ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Aba Abdullah, kaifa tusni ala hadzal rajul alladhi akala fa shariba wa nama wa yakum wa shalal fajra biduni wudu?" Hai hey, Imam Ahmad, kenapa engkau memuji orang ini yang kerjanya makan, minum, tidak tidur, tidak sholat, dan sholat fajar tanpa wudhu. Sholat subuh tanpa wudhu. Maka kata Imam Ahmad, coba tanya kepada Imam Syafi'i. Ditanya kepada Imam Syafi'i, kenapa nggak sholat tahajud dan sholat subuhnya tidak wudhu dan makan makannya itu yang gembur. Dijawab oleh Imam Syafi'i. Amma kauni akaltu hatta afragtul ina'a fadzalika li'anni ma wajadtu ta'aman atyabu min ta'amil imami Ahmad fa'aradtu an umli abatni minhu Adapun saya makan banyak sampai menghabiskan semua yang ada di wadah ini menghabiskan. <laughs> menghabiskan semua yang ada di wadah ini karena saya melihat saya tidak pernah menemukan makanan yang lebih baik daripada makanan yang disajikan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal warok. Kalau itu tidak yakin halalnya 100% tidak mungkin dimakan disajikan. Yang subhat sedikit pasti beliau menahan diri dari makanan seperti itu. Jadi kalau Imam Ahmad memakan atau memberikan kepada seseorang pasti 100%, kalau bisa 1000%, makanan itu halal dan baik dan saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan terbaik seperti itu. Jadi gemulnya itu sehari tahun. Hanya seketika itu pada ah, masa-masa biasa mungkin <laughs> saja ancin sebagaimana kebanyakan para ulama. Karena itu makanan yang terhalal dan terbaik. Wa amma kauni lam akum li solatil lail fa innal ilma afdal min qiyamil lail wa qad kuntu ufakir fi hadis. Adapun saya tidak melakukan sholat malam karena sesungguhnya ilmu lebih utama daripada sholat malam dan saya telah berfikir tentang hadis ini. Hadis itu maksudnya ada sebuah hadis Rasul Salam berkata kepada Abu Umair. Abu Umair ini seorang anak yang kemana-mana selalu membawa burung, burung kecil. Namanya Nugair. Suatu saat Abu Umair ini datang bertemu dengan Rasulullah, burungnya nggak ada. Kata Rasulullah, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Hei hey Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nughair? Nughair ini artinya burungnya. Kemana burungmu? Burung beneran ini. Hadis ini saya riwayat Imam Bukhari. Ternyata burungnya ini mati. Hadis yang ringkas bertanya tentang burung apa maksudnya ini nggak mungkin sia-sia wa ma anil hawa in huwa illa wahyu yuha berfikirlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata beliau innahu istambata minhu aksar min alfi faidah setelah berfikir semalaman Imam Syafi'i mampu mengambil lebih dari seribu faidah dari hadis yang ringkas ini hadisnya ringkas faidah yang bisa diambil berapa lebih dari seribu. Wastambata minhu aksar min alfi faidah. Kita aja membahas umpamanya bulughul maram, satu hadis panjang, faidah yang bisa kita ambil nggak pernah lebih dari dua puluh faidah ya. Padahal bukan kita yang ambil faidah itu. Syekh al kita hanya membacakan aja. Imam Syafi'i hadis yang pendek begitu, seribu faidah lebih bisa diambil. Semalaman beliau berpikir. Dan ini menunjukkan ilmu lebih utama daripada qiyamul lail. Karena apa? Karena ilmu itu kepentingannya untuk orang banyak. Kalau qiyamul lail untuk diri sendiri. Itu. Dan ini menunjukkan uletnya beliau semalaman mikir ilmu. Orang kan sekarang ini selam semalaman apalagi baru-baru yang lalu. Ada piala Eropa. <laughs> Semalaman itu nagen di depan TV. Sampai ada acara khusus di hotel-hotel khusus, di kafe-kafe khusus, ada door prize segala macam. Bayar tapi mampu. Tapi nah, Imam Syafi'i semalaman itu berpikir ilmu. Bolak luar biasa. Menahan kantuk, lelah, habis perjalanan jauh dan seterusnya. Wa amma kauni lam atawaddo li solatil fajr fakuntu ala wudu'in min solatil isya wa la yuhib wa la yajibu ayyukallifahum bima'il wudu. Adapun saya tidak berwudu untuk solat subuh, maka saya sudah punya wudu sejak solat isya dan batal. Eh dan belum batal. Makanya langsung solat isya. Kata Imam Ahmad bagaimana? Eh, solat subuh. Kaifala usni ala misli hadar rasul. Bagaimana mungkin saya tidak memuji kepada orang semacam ini? Jadi ternyata dari keterangan tadi Imam Syafi'i rahimahullah dalam pandangan Imam Ahmad lebih daripada dirinya. Karena apa? Dirinya itu qiyamul lail hanya untuk dirinya sendiri kepentingannya, tapi Imam Syafi'i semalaman berpikir tentang satu hadis dan mampu mengambil lebih dari seribu faidah dari hadis yang pendek tadi dan itu manfaatnya untuk orang banyak. Ini menunjukkan beliau lebih utama. Malulah semua murid menerima Imam yang telah apa bersuudzon kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah gurunya Imam uh, gurunya siapa? Syekh Al-Utsaimin juga Syekh bin Bas, Syekh Al-Bassam juga semua pernah berguru kepada beliau ini pernah menceritakan suatu riwayat tentang keuletan. Tentang Imam Al-Kisai. Imam Kail Al-Kisai ini imamnya ahlu kufah tentang ilmu nahu. Ilmu nahu. Kalau ada ilmu nahu, pasti yang menjadi rujukan itu selain Sibewai adalah Imam Al-Kisai. Imam Ibn Katsir ini sering menukil pendapat Imam Al-Kisai, Imam Ibn Hajar juga Fathul Barinya begitu. Padahal Imam Al-Kisai ini seorang yang termasuk bodoh. Lambat dalam memahami ilmu nahu. Ilmu nahu itu dikatakan bahasa tersulit katanya di dunia. Wallahu a'lam. Karena apa banyak kasus lebih mudah bahasa Inggris, Prancis atau yang lain-lainnya daripada bahasa Arab, daripada bahasa nahu, daripada nahu. Tapi ini menyangkut hidayah ya. Buktinya saya sejak SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perguruan tinggi 5 tahun. Itu belajar bahasa Inggris terus nggak bisa-bisa. <laughs> Sampai sekarang kalau umpamanya diajak ngomong bahasa Inggris paling bisa-bisa I love you aja. <laughs> kalau bahasa Arab tidak sampai tahunan bisa. Hidayah. Imam Al-Kisai ini dulunya orang yang sulit dan lambat mengerti ilmu nahu. Belajar bertahun-tahun nggak bisa-bisa. Akhirnya dia putus asa. Akhirnya di tengah keputusasaannya dia melamun, bimbang, mau belok arah, nggak akan belajar lagi nah, Mau uh, beralih kepada aktivitas lain. Di tengah lamunannya ini pada suatu hari, wajah dan namlah tahmilu toaman laha wa tas'alu ilal jidar. Wa kullama sa'adat saqatat. Suatu hari dia melihat seekor semut. Semut ini menggigit makanan dari bawah, dari lantai. Kemudian dia naik ke dinding. Baru sampai seperempatnya jatuh lagi. Karena makanan yang dipikulnya lebih berat, lebih besar. Teng, plak, jatuh. Dia bangun lagi, Entah bangun lagi, entah langsung sudah berdiri waktu jatuh saya. Saya <laughs> tidak begitu memperhatikan bagaimana kalau semut jatuh. Apakah terlentang atau enggak. Pokoknya dia mencari lagi makanan tadi, ketemu, naik lagi. Agak tinggi, jatuh lagi. Terus, entah berapa belas kali, entah berapa puluh kali, naik, jatuh lagi, diambil lagi, naik lagi, jatuh lagi. Dia akan menuju puncak dinding itu yang di sana ada sarangnya. Setelah berpuluh-puluh kali akhirnya sampai juga si semut itu di lubangnya, di sarangnya di atas. Walakinna sabarat hatta takhallasat min hadhil aqabah wa sa'adat mimbar wa Tapi dia sulap mencoba istimrar terus menerus membawa memikul makanan itu menaiki dinding yang curam ya yang bukan curam lagi tegak, vertikal, Imam Al-Kisai sampai berhasil. Kata Imam Al-Kisai, "Hadhihi namlah sabarat hatta wasolatil ghayah." Ini apa namanya? semut ulat benar sampai tiba di tujuan sekalipun sudah berpuluh-puluh kali jatuh. Semut aja mampu begitu, apalagi saya. Sejak saat itu dia pun kemudian ulet hatta soro hatta soro imaman fin nahwi sampai jadilah dia ini seorang imam dalam ilmu nahwi tadinya lambat dia dalam memahami ilmu nahwi itu sulit sekali tapi karena keuletan setelah belajar mengambil ibrah dari sang semut dia pun berubah sehingga ulat istimrar dan menjadi imam dalam ilmu nahwu Nah di Selasau ini ada satu peribahasa yang menyatakan Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi lego. Ini nggak ada terjemahannya juga. Cikaracak itu artinya air yang menetes setetes demi setetes secara terus menerus. Itu cikaracak. Ninggang batu artinya jatuh ke atas batu. Lama-lama si batu itu lego. Apa lego teh ya? Cekung. Berlubang. Batu ini benda terkeras dan air ini benda terlembek terlembek hipu lembek itu lembek mana air dengan tahu lembek air tang lembek lembeknya air tapi benda terlembek me, apa namanya meninggang menimpa Benda terkeras secara terus menerus, akhirnya benda terkeras itu pun ternyata berlubang juga kalah lama-lama. Setumpul-tumpul dan selembek-lembek otak manusia, kalau diasah terus menerus, pasti akan tajam juga. Ini buah dari apa? Ulet dan istimrar terus menerus. Oleh karena itu seorang pencari ilmu tidak boleh mengenal kata putus asa, mengenal kata lelah, tidak boleh mengenal kata sulit memahami ilmu yang dipelajarinya. Apabila dia mengatakan hal seperti itu, obatnya adalah musabarah. Apa musabarah itu? Ulet. Dan istimbar terus menerus, continue di dalam mencari ilmu, hilangkan rasa penat. Ngantuk sekali-sekali, nggak apa-apa. Soal jangan -dua kali. Penat, capek, lelah, cangkel, kesel, segala macam sesuatu yang wajar. Tetapi hasil buah dari semua itu kelak akan jauh lebih manis dan semua penderitaan yang kita alami ketika mencari ilmu di kemudian hari akan menjadi kenangan manis yang indah yang tak mungkin terlupakan. Coba ketika kita membaca membaca umpama perjuangan para ulama penderitaan mereka ketika berjalan berbulan-bulan di tengah panas hujan, kehausan, kelaparan, kedinginan, kepanasan dan seterusnya. Kita membaca uh, biografi ulama tersebut dalam pandangan kita sebagai pembaca indah benar itu. Atau pengalaman kita lah, kita pernah mungkin ke gunung, camping segala macam. Ketika kita mengalaminya, naik gunung, apalagi puncaknya, aduh masih jauh. Ini lutut sudah gemetar, paha sudah pegal, nafas sudah ngos-ngosan, mata sudah buram, sudah kuning-kuningan gitu, dan seterusnya. Lemes, aduh ingin istirahat, wah bayangan tuh ingin ke rumah, ingin tidur, ingin makan, ingin wah segala macam. Gak mau sekali-kali lagi naik gunung, gak mau, menderita sekali. Begitu semua itu selesai kita alami, pulang ke rumah, berhari-hari berbulan-bulan ingat kembali penderitaan di kita di gunung. Penderitaan itu menjadi apa coba? Kenangan manis yang indah. Ingin naik gunung lagi. <laughs> ya, itu ya. Seperti itu. Jadi penderitaan yang kita alami ketika mencari ilmu itu akan menjadi indah. Kenangan manis dan indah yang tak terlupakan dan akan berbuah sesuatu yang sangat manis pula. Ikhwan dan akhwat azakumullah ini masih hanya baru dua yang kita bahas pada pertemuan ini. Insya Allah nanti pada sholat asar kalau ikhwan dan akhwat masih sabar dan ulet <laughs> juga. Kita akan lanjutkan kembali sampai maghrib e, nanti. Mudah-mudahan e, apa namanya materi tentang bekal yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu bisa kita tuntaskan. Setelah tuntas ini ada materi lain yang tidak kalah penting dan menariknya dari hal ini. Untuk pertanyaan nanti aja di jamaah takhir ya. Sekarang waktu sudah masuk asar. Kita tutup subhanakallahum bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah.